warahmatullahi wabarakatuh Para bapak pemirsa Sia TV One, titian kolbu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di titian kolbu. Dan bagaimana kabar Anda pemirsa dan keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan pasti insya Allah saya yakin Anda di rumah habis melaksanakan sholat tahajud. Iya, Kenapa saya tanya sholat tahajud? Karena insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang tahajud bersama dengan Ustaz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita nyuruh pemirsa sholat tahajud. Kita tahajud nggak ya Ustaz ya? Insya Allah dong pasti harus. Dan habis merajut pergi berenang dengan tahajud habis jadi tenang. Subhanallah. Itu baru satu kutamannya ya, hmm. udah dapat bocoran. <laughs> Nah, kita akan bahas tentang kutama salat tahajud dan apa ya, hikmah yang dapat kita ambil dari salat tahajud. Tentunya kita akan bahas, tapi sebelumnya Ustaz, ini Bu ibu harus kita sapa dulu. Kalau enggak ntar manyun. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Ada pengajian mana nih Bu? Tanggerang. Tangerang. Ya, sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Teteh kumaha teh damang. <laughs> Alhamdulillah. Kae. <laughs> Dari pengajian mana teh? Bandung. Iya, mukanya tapi semua familiar. Udah berapa kali ya di titian bu ya? <laughs> iya. Baik. Nah, Ustadz, kalau tadi ibu-ibu di sini semuanya sudah cantik, ceria. Saya eh, nyapanya ke pantun aja ya. Iya, gimana Ustaz? <laughs> Mengayun sampan di Filipina. Hmm. Anak bayi pakai gerita. <laughs> Jauh banget. Dulu, belum kelar. ya, baru sampai mana tadi itu? Oh, Mangayun sampan. sampan ke Filipina. Anak bayi pakai gurita silahkan yang ngaji dari mana-mana asalkan hati kita tetap saling cinta amin cinta dalam artian di agama Allah iya benar iya. cinta kepada Allah ya satu nonton warta berita di kampung Seliki hmm. itu tanpa cinta terasa sepi ya, lanjutnya <laughs> baik nah Ustaz ya sholat tahajud ya. kalau kita selalu uh, apa Ustaz selalu pasti menceritakan tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW tahajud sampai kakinya bengkak. Ya. Kalau kita kaki bengkak, kan habis jalan. semurat. <laughs> iya, semurat. Nah, ya. sebegitukah Rasulullah istilahnya Ustaz mencintai salat tahajud? Dan karena sayang sama umatnya. Ya Allah. Ya. Jadi semua ibadah yang Nabi betul-betul optimal nggak ada lain karena cinta sama pemirsa TV lagi pada ngaji. iya. Ya Allah ya Rabbi Kalau bukan karena cintanya Rasulullah Terbukti Ya itu dari mulai tahajudnya Siti Aisyah sampai sekali waktu sejarah meriwayatkan hmm. Karena nggak sabaran dalam usia Ya usia termasuk terpaut jauhkan dengan Nabi hmm. Temperamen emosional masih tinggi hmm. Pernah kalau kata Ya kalau kata anak mah anak sana oh, apa ibu dengan anak itu sampai melingkar di kaki Nabi. Kenapa? Kalau kata kita ya Rasul udah apa? Jangan lama-lama. Kenapa? Ya keberan lama minum banget, salatnya lama banget jadi gitu. Tuh. Jadi sampai begitu. Kenapa? Karena cinta sama apa? Sama agama dan cinta kepada kita. Ya, itu Nabi. Umar bin Khattab Makanya kita kadang-kadang cuma baru sebatas kadang-kadang ya. Sebatas kamu siapa? Imam Ghazali sempat bertanya sama dirinya. Tiga pertanyaan, man anta, min aina anta, ila aina anta. Man anta, siapa engkau? Min aina anta, dari mana engkau? Ila aina anta, kemana tujuan engkau? Jawaban yang ketika kalau kita angkat dalam pembahasan kita mengenai tahajud di pagi ini Jawaban yang betul-betul indah semua berujung dengan lafaz Allah Ketika Ghazali bertanya Man anta siapa engkau? Dia jawab Ana Abdullah Saya adalah hamba Allah Ustaz saya punya nama nama yang sekedar identitas Tapi secara hakikatnya kita semua adalah Abdullah Min aina anta? Dari mana sih asal kamu? Ustaz minallah Jawaban Imam Ghazali Ustaz, ini kan saya ada berkas satu kerjasama yang antara bapak dengan ibu saya. Itu mas syariat. Tapi secara hakikatnya, pertolongannya dari Allah. Kemudian Imam Ghazali bertanya, ila aina anta? Kemana tujuan kamu paling akhir? Jawabannya kita pinjam dalam bahasan kita tadi ini. Apa? Ilallah semata-mata hanya kembali kepada Allah. Jawaban ini kita sitir, kita kembalikan kepada Amalia Umar bin Khattab. Beliau menyatakan dirinya hamba Allah pantas sekali. Apa sebab sebagai pemimpin negara Amirul Mukminin ya Karim dalam hal ibadah tahajudnya, dalam bangun malamnya apabila sekali waktu ketinggalan ketinggalan karena apa? Faktor ketiduran, tidak sholat di siang harinya tanpa meninggalkan aktivitas sebagai pemimpin negara mampu mengganti sampai 200 rokaat. Bu, kuat 200 rokaat. Bu, kuat ya? Ini romannya seperlu bangun itu aja. Buat bu 200 rakaat. Iya, bu, 100 dan 100. Ya, gocap dong, gocap, gocap. <laughs> ya Allah ya Rabbi. Iya. Ada yang jawab melintir Pak Cece. Iya. Ustaz, boro-boro yang 100. Lima waktu aja kadang-kadang kan sudah masih melintir. <laughs> Tapi ini orang sana. <laughs> Ya, bukan orang yang di sini, bukan. Sehingga jangan pakai tersinggung. Kadang-kadang kalau lagi disindir dengan kesidahannya. Salat subuh kesialan Sholat juhur kerepotan Sholat asar di perjalanan Sholat maghrib kecapean Sholat isya ketiuran Kata ibu nyindir gua banget itu ya. Alhamdulillah sekali. Itu Umar bin Khattab sampai sedemikian menjaganya. Ya, ya Allah ya Rabbi makanya kita ya dengan tema kita tahajud ini ayatnya segara secara gamblang, jelas, tegas, lugas. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Pada diri Nabi perintah Amr ini wajibnya fardu ain Diri Nabi Untuk umatnya Nafilatalak Sunnah yang dimuakatkan Sunnah yang diberatkan ya. Nah, makanya buat kita ya kalau Nabi mencontohkan dalam kehidupannya demikian tidak pernah tinggal tadi baca sudah buka sampai si meriwayatkan sampai pada bengkak Umar bin Khattab tadi sudah jelaskan demikian kita paling tidak kan yang disebut tahajud itu jadi ya jangan suka punya penafsiran Ustaz saya belum bisa tidur. Iya. Ya mata saya kok kering aja. Ini nggak bisa berarti nggak boleh tahajud. Jangan punya penafsiran begitu. Iya. Makanya biar saya apa jangan salah penafsiran ada tahajud ada yang disebut apa dalam istilah iya. Iyamulail iya. menghidupkan malam. Subhanallah. Kalau tadi Umar bin atas tidak sholat tahajud, dia menangis. Setan sampai bangunin loh. Iya. Habis kata daripada besok tambah kurus kering, gue bangunin itu. Kalau kita 12 sholat tahajud tetap aja ngorok ya. ya? Mendusin, kadang mendusin mbak. Ya, ah, baru jam 2. Iya. iya. iya, baik. Iya. Kita akan lanjutkan Ustaz pembahasan sholat sunat tahajud dan pastinya pertanyaan dari ibu-ibu. Seperti apa pertanyaannya? Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. pemirsa di Titian Kopu dan kita masih membahas tentang sholat tahajud Ustaz Untuk ya. dilanjutkan Ustaz mengenai keutamaan sholat tahajud ya Kenapa sih Ustaz tahajud itu berasal dari kata apa Ustaz? Arti tahajud itu mm -hmm. Jadi kalau bahasa orang Jakarta namanya mendisip. Jadi ada yang istilahnya setelah tidur melek itu tahajud mhm. Makanya secara kajian fikih mhm, mhm. Walaupun hanya sebatas Arifat Sunda menenutan Ngertes ibu <laughs> Seleres ibu Ada segitu ibu <laughs> Ada sekedik-kedik mami biasa ibu Nah baik Nah singkatnya tahajud itu Ya contoh Ba'da Isa ibu habis diajak habis Isa diajak jalan sama keluarga. Mungkin karena tadi siangnya sudah lelah. Hmm. Kemudian di mobil ya bukan tidur pulas Tadi nunutan. Hmm. Kalau kata orang Jakarta ngelenggut. <laughs> ya, tidur ayam berapa Tangerang hmm. <laughs> ya. Nah, singkatnya begitu. Itu maka di malam itu syarat tahajud didapatkan. Hmm. Secara pengertian etimologi atau pengertian bahasa. Iya. Ya. Gitu. Jadi, ya makanya secara fikih di garis bawah itulah mana tahajud. Hmm. Nah, tadi saya jelaskan juga, pertama ada istilah juga namanya qiyamul lail. Iya. Gitu. Mana Nabi pernah absen setiap malam itu setiap malam gak pernah absen, gak pernah kurang. Pun juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Mm-hmm. Nah di sini ya jangan hanya kita terfokus mm-hmm. dengan yang namanya oh Ustaz, berarti kalau nggak di sunat tahajud ya dapat tahajud dong hmm. gitu ya yang jelas apabila dikerjakan secara etimologi tadi udah ngantuk walaupun udah tidur sejenak itu udah termasuk makna bahasa tahajud kemudian apapun yang dikerjakan di waktu sudah lepas malam hmm. sampai terbitnya fajar sodik kalau kata istilah fikih alias datangnya ya fajar sodik itu fajar beneran itu yang ditandai dengan azan ya azan kedua kalau di Mekah di Medina Iya. Nah itu adalah pengertian tahajud. Gitu. Ya makanya di Mekah di Madinah selalu ditandai ada azan awal, ada azan kedua. Iya, Iya. Makanya ada yang beda, Mbak, gitu. Iya. Kalau di sana saya perhatikan jam 3 orang sudah bunyi azan awal. Iya. Setelah hayya lal falah Ada sholat Ini yang bisa sampaikan. As-salatu khairun minan naum yang lembut kalau kata orang Jakarta yang dulu arisan Sunda kaget bangun karena naunya dikagetin bangun ya bangun ini azan masuk ke Indonesia masuk ke kampung saya bukan kampung ibu ya gitu ini kadang-kadang bukan daunnya yang digentak kadang-kadang daunnya diayun-ayun panjang tambah tidur ya As-salatu khairun minan ya, <laughs> Kebetulan tetangga masjid orang Jawa Barat bukannya di sini buka. <laughs> Iya, apa? sambil ngantuk dari selimut jawabannya bukan sodak tabarta apa sesulat ge tenau nau berarti kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat uh, tahajud mau mendekati subuh itu lebih bagus begitu Ustaz dalam satu kitab saya baca ya hmm. yang di mana di situ mengangkat sejarah Nabi Allah Sulaiman hmm. Nabi menjelaskan seandainya hamba-hamba Allah itu mengetahui itu yang namanya kukuruy ayam mm-hmm. binatang. Mm-hmm. Ayam tahu diri loh Bapak, Ibu, pemirsa semua saudara di sini. Ya, itu ayam tahu diri dia mulai sekitar jam 2 Walaupun sekarang di daerah Jakarta udah mulai minim. ya. Ya, nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan yang di daerah masih ada coba perhati. Ya kalau misalkan insya Allah diri sampai azan subuh, kelar azan subuh nggak ada yang pada kukuruyuk. Dan seandainya manusia tahu kata Nabi kita Muhammad itu bahasanya apa ketika kukuyu. Setelah sebenarnya seperti Nabi Sulman yang memahami dengan bahasa hakikatnya membangunkan kepada yang asik sedang asik tidur. Fadzurullah. Dilihat di Bandung, Tangerang, Jakarta. ini masih kena asa kalau asik saja apa tidur ibu tingkatnya belum selesai terus itulah waktu yang betul-betul mustajabah ya sampai kapan sampai jam 2 belum berhenti putus asa dia jam 3 masih jam setengah 4 masih jam 4 masih menjelang azan subuh Tapi sudah kalau habis tubuh masih kurut banyak itu ayamnya lagi sakit ya. <laughs> Iya, pasti tuh. Ini bukan ini dodok harga mati sampai sedemikian. Cuman kadang-kadang kita manusia nggak memahaminya. itu binatang saja selalu mengingatkan kita. kita harus tidur juga kasihan yang isomnya ya Ustaz ya Yang ada penyakit yang gak bisa tidur baru tidurnya pagi Berarti seumur-umur dia gak sholat tahajud juga ya Ustaz iya. ya Subhanallah. Berarti memang Islam itu sangat fleksibel sekali ya. Ustaz. Betul, ya? betul. Tinggal bagaimana kemauan ya kita untuk sholat. Iya, baik. Eh, eh, yang penting uh mm-hmm. -huh. ya sebelum tidur kalau mau pasti bangun iya. wudhu dulu. Setelah selesai wudhu kemudian baca sebagaimana yang kita mengetahuinya, apalagi lebih banyak banyak nanti jika pikirannya iya. Nah, cuman niat ya Allah, iya. nanti sejam jam 2 bangunin ya Allah. Ya Allah nanti sejam jam 3 tolong ya bangunkan Cuman begitu mendusin jangan cuma bangun doang. Kamar mandi. Itu. Ini begitu mendusin dia siap ya udah besok nggak dibangunin lagi. Itu. Baik, kita iya. ya. sepertinya dari tadi udah ada yang oh, gitu. bertanya nih langsung siapa Bu dari Tangerang? Oh, dari Bandung. Ya, Bandung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Foni Saya mau bertanya dengan Pak Ustaz e, Bagaimana menghindari ngantuk di saat kita mau melaksanakan salat tahajud e, Sementara kita paginya harus menjalankan pekerjaan rutin Pagi-pagi sekali atau bekerja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, Ibu pertanyaannya bagus Sebab saya khawatir terjadi apa kalau kata orang Jakarta nyari jarum kampah dibuang mm-hmm. maksudnya gimana tahajud yang sunnah dibelain begitu subuhnya bablas ketiduran mm-hmm. ya makanya seandainya belum bisa li, apa, mata kita terlatih coba berangkat dari jarak yang terdekat untuk ke subuh iya. karena jangan punya penasir Ustaz berarti kalau sudah setengah empat udah mendekati subuh waktu tahajud sudah habis justru ya ketika kita merujuk kepada bahasa Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya yang kemudian oleh Otuk dijadikan lagu tombo hati yang artinya penyakit hati itu ada istilah yang merupakan obat hati at tadarru bis-sahari banyak melakukan introspeksi diri di waktu sahur alias waktu menjelang subuh iya. nah jadi berangkat dari jarak yang terdekat dulu contoh sekarang subuh jam setengah lima ya Misalkan Ustaz saya nanti paginya kerja Supaya jarumnya didapat sampahnya juga nggak dibuang Silahkan andanya Karena kalau yang belum terbiasa berat ya Emang doanya satu Allah mau paksain Allah malah tinggalin <laughs> Baru udah gitu. Ya kalau cuma sebatas Ya cuma kepengen aja iya. Ya hari kesudah mah hayang teing Akhir itu banyak Nah hadirat terakhir, Pernah ibu pun yang bertanya Coba berangkat dari waktu terdekat dulu Jam 4 Alhamdulillah seminggu continue Ah majuin di kita dari jam 4 kurang seperempat. Kalau sudah terlatih, sudah terlatih Naudzubillah dari bukan berbicara sombong. Iya. Kalau sudah terlatih itu istirahat apa? Istirahat nanti gimana untuk istirahatnya? Itu ya Allah nggak ada rasanya untuk iya, lelah. Iya. Kalau sudah biasa. Iya. iya. Baik, istilahnya paksa sakun, Ustaz ya. <laughs> Gimana Bu Boni paham? iya. Iya, kalau perlu jam 3 Bu nonton setengah persen nonton titian kau Bu deh. Iya. Aduh, <laughs> amin. Iya. Ibu mau tanya dari Tangerang silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah, Ustaz. Saya iya. mau bertanya Perlukah salat tahajud ditambah dengan doa kunut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat asbabul wurudnya adanya kunut ketika terjadi musibah di mana 70 orang sahabat-sahabat Nabi yang apa dibantai meninggal dunia maka Nabi melaksanakan kunut itu bahkan bukan hanya subuh saja dari sholat lima waktu di rokat terakhir sebelum pas sujud ada doa terakhirnya ada doa kunut karena untuk menghindar tolak balak musibah nah disinilah dari apa kejadian ini oleh mazhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berbeda-beda sudut pandang. Kita nggak membahas pembicara kilafiahnya. Kita kembali kepada pertanyaan ibu yang namanya sholat sunnah itu untuk tahajud nggak ada nas yang menganjurkan untuk diiringi dengan doa kunut. Jadi nggak perlu ditambah-tambahkan lagi. Begitu. Karena merujuk kepada perbuatan Nabi tadi hanya di sholat fardu jadi buat kita seandainya mau mencontoh Nabi silakan contoh. Lagi 2004 terjadi saudara kita yang di Aceh musibah tsunami, kemudian di Tasik Malaya kemarin di Sumbar Sumatera Barat Padang. Kita sebagai toleransi ya misalkan udah dana misalkan enggak juga, doa juga oh, enggak palingnya doa kunut lah. Ya kalau <laughs> ya dana udah nggak apa yang mau kita dikatakan nama mu'min ikhwah. Nah palingnya seperti itu dan itu terjadi di sholat-sholat fardu. Nah makanya saya jawab secara hukum fikihnya tidak perlu untuk ditambahkan doa pun. Gimana Ibu Khadijah? <laughs> iya, subhanallah. Iya. Baik. Nah, Ustaz, salah satu keutamaan sholat tahajud adalah jika kita sering melakukan salat sunnah tahajud, lisannya penuh dengan hikmah ya Ustaz ya. Ucapannya penuh dengan hikmah. Mukanya berseri-seri, bercahaya Ustaz ya. Iya. Dan selalu hati tenang, nggak emosian, nggak apa marah ya, Sayyidina Ali loh bahasanya, iya. man layal faqad farihan nahar. Iya. Siapa yang rajin tadi pasti siangnya tentram hatinya. Pasti itu garansi. Dimulai dari tahajud dulu. Betul. Iya, baik kita akan lanjutkan pemirsa dengan utama sholat tahajud dan nah, pastinya ini baik bagi kita semua. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Iya. insyaallah Yeah. sholat sunnah tahajud adalah salah satunya keutamaan adalah dijadikan sebagai orang bijaksana dan di akhirat kelak insya Allah wajahnya berseri-seri dan kitab amal yang diberikan dengan tangan kanannya Ustaz ya diberikan ta dengan tangan kanannya kitab amal nah itu masih jauh mahkoma mahmuda Ustaz ya. silakan lanjutkan ya itu untuk yang Mbak Cece sampaikan benar sekali secara fadilah hadis-hadis Nabi menjanjikan demikian ya dan merujuk kepada Al-Qur'an tadi di awal yang sudah saya bacakan surah Al-Isra ayat 79 makanya yang perlu kita garis bawahi di akhir ayat itu apa nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda kalimat asa secara gramatikal nahu sorab yang kecil lah kitab jurumnya kata bahasa al-jurna apa menyebutkan pemaknanya litawakku iwat taraju harapan yang pasti kalau Sunda tadi saya sebutkan punya bahasa hmm, abdi teh hayang tei ya kalau hayang tei itu harapan yang gak mungkin terjadi gitu tapi kalau kata-kata asa garantinya ini pasti Allah tempatkan ini Quran loh, bukan pakai hadis ini saya sebutkan. Maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji. Ustaz maksudnya gimana? Kata-kata maqamam mahmuda di sini para ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir dari mulai kitab tafsir dan terkecil jalan lain, tafsir Munir Syekh Muhammad Nawawi al apa Al-Jawi, tafsir wah, tapi tafsir yang terbesar menyebutkan ini dua makna tergantung kepada masing-masing profesi kita. Profesinya apa? Baca dia sebagai entertain Insya Allah Jangan takut, oh Ustaz nanti kalau pakai jilbab Enggak, makomah mahmudah kata-kata lah itu Allah tempatkan di derajat yang terbaikin Allah tinggikan Profesinya apa ibu? Ada yang ustazah kah? Ada yang sebagai yang wanita ibu apa? Ya ibu rumah tangga kah? Guru kah? Ataukah karyawati kah? Silahkan kembali kepada profesi kita masing-masing Ketika kita jalankan ini Garantinya pasti Allah tempatkan di derajat yang terpuji Maksudnya rezekinya ikan mas koki berwarna-warna kalau ada rezeki ntar kemana-mana iya. <laughs> ini disebut makom di dunia dulu nih itu gitu kalau bicara nanti akhirat jangka panjang mm-hmm. berarti kan kita mengalami proses meninggal dulu iya. tapi yang namanya di dunia mm-hmm. ya Allah ya Rabbi sampai Sayyidina Ali menyebutkan man sa'ayah tawi ayah tahu man sa'ayah tawi siapa orang yang pengen amalahu jumalah dia punya cita-cita tercapai falyattakhiz lailahu fi darkiha jamalah jadikan bangun malamnya kendaraan yang paling ampuh untuk menghantarkan kepada objek tujuan yang dijadikan. subhanallah jadi ustad, jadi ustazah, jadi kiai, jadi ajengan, jadi gus, jadi guru, jadi karyawati, tahajud dijalankan, nonsen ngalami narasi susah dalam dunia pasti. Iya iya, baik baik iya. Subhanallah. Saya jadi pengen buru-buru tanya. Iya. <laughs> baik ibu silakan, ada yang mau bertanya lagi? Iya. Iya silakan. Silakan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni dari Bandung. Iya ibu. Saya mau bertanya, apa benar Salat tahajud dapat membantu mengendalikan emosi kita. Sekian, terima kasih. <laughs> Iya. Pengalaman saya Ustaz. <laughs> ya, apakah dapat mengendalikan emosial kita? Iya. Pasti, Ibu ya. Hmm. Bukan hanya itu saja emosional terkendali, kita kadang bukan hanya itu bahkan saya tambahkan apakah benar iya jawabannya benar dapat mengendalikan emosional kita yang kedua juga kita kadang-kadang kan dalam belajar ini kalau saya ini kalau ibu mungkin enggak ya itu ngapalnya susah hilangnya cepet banget saya loh bu ibu mah enggak iya enggak ya enggak beda gitu <laughs> Iya, kita kadang-kadang gitu. Iya, makanya resepnya kata Nabi, ini Nabi loh. Ya dalam kitab kecil Ta'limul Muta'alim seazur Nuju menyiarkan Apa kata Nabi Man arada ayyah fado Siapa orang yang pengen ngapalnya gampang Fa'alaihi ayyulazima Maka mesti buat dia orang Di antaranya Ini ada kata-kata yang malah tawaran rendah loh Qiyamul lail lauruk acain Bangun malam walaupun hanya dua rokaat Tolong kalau hadis model begini jangan dipolitisir ini. Jangan ditafsirkan mentah-mentah. Ustaz karena hadisnya dua rakaat tunggu dua kelar. Maksudnya di sini ya melihat sikon kondisi kita dalam kondisi fit, dalam kondisi enjoy, dalam kondisi nah silahkan sebanyak-banyaknya. Tahajudnya paling enggak 12 rakaat, hajatnya 4 rakaat, tasbihnya 4 rakaat, tambah lagi witirnya 11 rakaat bisa begitu, Bu. Eh? Tuh. Ya, itu dalam kondisi fit. Bu, ya dalam hadis ada sebutkan law rakaatin walaupun dua rokat maksudnya dalam kondisi namanya manusia kan kadang-kadang nggak semua dalam kondisi fit. Maksudnya dalam kondisi lelah pun minimal dua rokat habis kelar sholat tidur lagi lanjutkan asal tetap tetap menjaga nanti subuhnya itu mesti diperbolehkan. Begitu. Bu, gimana nanya? <laughs> ya. Iya. Sama-sama Ibu. Baik. Dari Tangerang silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tursina. Saya mau tanya Ustadz, eh, sebagai hamba Allah saya setiap malam sholat tahajud. Kemudian setelah saya sholat tahajud, saya panjatkan eh, doa-doa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin saya tanyakan apakah doa-doa yang saya panjatkan wabil khusus setelah tahajud itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala Ustaz Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu waktu yang sangat mustajab di waktu tahajud jelas pasti diijabah. Sekarang satu analogi, Bu. Dulu sebelum kita jadi dengan mantan pacar kita, Ya alias sudah jadi istri kalau ibu berarti suami. Saya mau nanya, ketika dulu ibu ada yang ada yang datang untuk ya serius namun sungguh-sungguh. Mohon maaf, maunya ketika berdua kumpul rame-rame apa berduaan? Dua. Jawab yang jujur, Bu. Kita per ya, so, berduaan kan. Nah inilah. Maka Allah pun iya. ya Allah pun Nabi menyebutkan dalam kitab sesi Habibin Ahmad bin Hajar al Asqalani, kitab kecil nasilibatnya menyebutkan ada salah satu da, salah satu darajatin, tiga hal yang bisa meninggikan derajat manusia, di antaranya salatul lail wan nasu niyamun. Engkau mendirikan salat malam di saat manusia sedang asik tidur. Ustaz, kan salat siang juga bisa eh, salat boleh sama tapi rasa beda loh. Bu, coba dong Bu. Kalau coba kan belum bayar. <laughs> iya, iya. Kalau beli baru bayar kan gitu, yeah silahkan kalau nggak percaya coba-coba dulu. Jadi apakah sangat amat ijabah Ustaz? Ya Allah ya Rabbi, termasuk waktu-waktu manusia ya Allah berikan di antara bainal maghrib wal isya waktu mustajab kita berdoa. Tapi yang paling urgent di saat orang sedang asik tidur, kita melakukan komunikasi pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak beda ketika dulu di kita sebelum jadi dengan yang namanya istri kalau itu suami, suami dengan istri. Kan selalu pengennya berduaan. Allah pun paling cinta dan termasuk Allah enggak apa akan turunkan musibah kepada penduduk bumi ketika apa? Ada hambanya yang masih gemar bangun malam. Makanya sekarang nggak langsung kita berhutang budi kepada mereka-mereka yang doyan bangun malam untuk ibadah. Iya. Iya, bukankah kalau misalnya kita menyebut cinta kepada Allah dan Allah sangat senang dengan kekasih Allah yang ingin berdua-duaan. Jelas. Kan? Allah baik. Nah, Ustaz bagaimana sih supaya kita bisa uh, menjaga keistimewaan kita untuk salat tahajud? Biasanya kalau ada masalah doang Ustaz kalau salat tahajud suami macam-macam baru tahu <laughs> tahajud apa-apa salat tahajud Ustaz. Nah, kalau udah semua udah lapang, dimudahkan, lupa salat tahajudnya. Gimana ya? <laughs> iya, gimana Ustaz? Langsung. Langsung Ustaz ah, ah. Ya kan? Ya, jadi yang jelas memang segalanya ini harus kita akui. Hmm. Ini karena tahajud merupakan obat penyakit hati, hmm. ria, iya. sombong, takabur, riba namimah, ujubnya, sumahnya. Ini salah satu merupakan obat daripada penyakit hati hati apa hati ada di dalam hati diri manusia. Nah makanya ya apa saya tadinya tadi jawaban kepada ya, Ibu Koni tadi yang bertanya ya. Nah itu coba berangkat dari kalau misalkan belum mampu yang maksimal, coba berangkat dari yang dua rakaat. Alangkah bagusnya Nah di saat suasana keheningan malam kita hamparkan sejadah Ya Allah kalau perempuan pakai mukena selesai tahajud ambil tasbih atau pakai tangan langsung kita istighfar kita review ulang iya. monitor ya. kehidupan kita ya. ini untuk supaya latihan dari yang terkecil dulu. Iya bertafakur dan muhasabah Betul. Ya di sholat tahajud itu. Baik kita akan lanjutkan pemirsa tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. sudah memasuki segmen terakhir pemirsa dan kita masih membahas tentang tahajud. Begitu banyak ilmu yang kita bisa dapat atau kita bisa nikmati ketika kita sebagai hamba Allah selalu istiqomah untuk sholat tahajud ya Ustaz. Jadi istilahnya kita mau bangunnya atau kita kurang tidur, besok pagi-pagi aktivitas itu Ustaz ya nggak ada ruginya istilahnya gitu ya. Bahkan memang kalau kita bisa menyisihkan waktu disunahkan mm -hmm. oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi mereka mm -hmm. yang sudah terbiasa menghidupkan malam dengan ibadah. Mm -hmm. Ada istilah santri kalau di pesantren namanya kuailullah. Mm. Jadi asal kata dari kolil artinya sedikit kalau dalam ilmu nahu namanya dimasukkan segelas musogor hmm. ala wajidu fu'ail jadi menyedikitkan waktu menyisikan waktu untuk kita istirahat di siangnya. Hmm. Nah makanya secara ini apa implikasi dari tahajud yeah. Islam makanya mengatur ibu ya mengatur juga aturan-aturan main ketika kita nanti untuk jam bertamu. Hmm. hmm. Sangat dimakruh, dilarang sekali dalam agama hmm. jam untuk bertamu misalkan ah, kapan di antaranya di di, eh, di, di kurang tepat hmm. ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Iya. Tapi dianjurkan untuk ya lain kalau sudah janjian ya. Hmm. Gitu, udah hmm. bikin waktu. Set gimana Set? Saya kalau misalkan dia janjian nanti urusan janggul nih. Iya, Tuh. Iya, iya. Ya, kalau misalkan sudah silakan ada yang dijanjikan, ini secara global dulu. Hmm. Nah, justru dianjurkan ba'da subuh karena bagi orang yang justru sebaliknya membiasakan subuh itu jadwal tidur, itu hati-hati mewariskan kepada penyakit fakir. Oh. ya. Kemudian ba'da asar dianjurkan untuk jam bertamu. Kenapa? Karena implikasi juga ba'da asar dianjur, sangat di, uh, dilarang jadi jadwal kebiasaan untuk jadwal tidur. Apa sebab? Nabi menyebutkan mewariskan penyakit gila. Oh. Nah, ini ini ini jadi sekarang begini, iya. sekarang secara contoh nih ya. Iya, iya. Kalau kita apa bangun ya, untuk melaksanakan tahajud. Mm -hmm. Itu sampai ketika kita bangun tengah malam. Kalau di bawah jam 12 mm -hmm. belum biasakan mandi itu menyebabkan penyakit encok. Mm, iya. Rematik. Iya. Ya, Ya. Pengen cepat-cepat rematik banyak kan? Ya, di bawah jam 12 tuh. Jam 10 mandi nah, ya, ya, jam biar rajin. Gitu. Tapi ketika sudah sepertiga malam yang tadi kalau saya boleh ilamatkan walaupun itu hanya bahasa binatang tapi kita pinjam bahasa Nabi itu mengingatkan pada kita yang artinya Fazurullah ayo dong kamu hamba Allah ingat kepada Allah nah itu justru menjadi sifat menjadi obat. Iya. Makanya jangan heran orang-orang tua kita di iya. usia 80 tahun iya. iya. giginya masih rata, betul, yang betul. namanya kesehatan. Kenapa? Belum pernah ada ceritanya orang dulu bangun kesiangan. Iya. kaya. kaya. Lain kan anak sekarang. Iya. Gitu tidur mau banyak, ya kerja ogah. Itu hidup tapi mau enak. Hmm. Mau oh, kalau jauh dekat ke raut. <laughs> Jauh dong gini deh. Nah, ya, ya, ya. nah jadi betul. jadi secara apa namanya tahajud itu, uh -uh. jadi sampai disunahkan boleh kita menyisihkan waktu hmm. yang di apa yang di mana di situ malah dianjut dilarang orang untuk bertamu. Nah, buat mereka-mereka yang piawai, yang mengerti secara atur agama, dia nggak akan kalau datang sebatas ujuk-ujuk untuk menamu menjelang juhur atau bakda juhur Apa sebab? Karena secara aturan agama buat mereka-mereka yang biasa menghidupkan malam dengan ibadah pada Allah itu waktu untuk istirahat dan tidurnya menjadi nilai iya. ibadah. Ya Allah. Berarti tinggal bagaimana kita memanajemen waktu ya Betul. ya nggak ada alasan untuk capek besok kerja pagi deadline apa. Kalau sudah nawaitunya yakin, ainul yakin, hakul iya. yakin, iya. ya. insya Allah ya yang namanya ngantuk hilang ya. itu. Ya. Cuman yakinnya kadang-kadang kita. Ya, Ini ada doa merujuk pada Al-Qur'an apa bisa menundukkan, melemahkan dalam artian baik itu manusia maupun binatang-binatang buas. Begitu lagi mau menghadapkan, belum baca udah takut duluan, baru ngeliat anjing udah kabur. Nah, itu gimana mama? Yang tadi ketika Nabi udah pandang di leher, tapi iya. ketika baru ngucap takbir udah Nah, Ustadz dan ya. bisa di rumah ibu-ibu di sini, saya punya cerita, saya punya kakek, beliau itu rajin salat tahajud. Nah, ketika jam 3 sampai setengah 4 menunggu subuh, beliau itu mengadakan mukanya ke atas Ustadz. Jadi kayak ada air apa ya, kayak embun-embun gitu. Dan subhanallah hampir umur 80 tahun, mukanya masih mulus kayak baik dan rambutnya hitam. Subhanallah. itu bisa jadi ilmu ya Ustaz ya ternyata ya jadi sehat bukan malah jadi sakit yang orang-orang uh, ah, ah, karena salat tahajud. Walaupun hadisnya sebatas hanya fadhil ya. mm -hmm. tapi mandi ketika ini mohon maaf Ibu ya, mm -hmm. Ini kita hanya menyampaikan ya bagus laksanakan ya silakan hmm. yang nggak mau jangan ngatain saya ya <laughs> gitu takutnya nanti iya. <laughs> ya. ya sampai itu yang dipakai oleh kebiasaan orang-orang tua kita ya, dulu betul. gitu karena ketika di dalam kitab Jamus Sogir hmm. ya saya temukan satu keterangan di mana ketika orang yang membiasakan mandi pagi hmm. ya untuk melaksanakan di waktu tahajud ya, teman tolong ya jangan di, yang tadi saya udah bedakan tuh di atas jam dua, iya. di atas jam satu ke bawah menjelang subuh itu mencegah empat mulu empat macam penyakit yang mau datang kepada kita. Subhanallah. Iya. Banyak. gitu. Jadi ya, ya yang jelas ya silakan kalau memang belum terbiasa mandi langsung dari balong <laughs> ya bukan balong ya, ya. dari kolam gitu ya. ya itu silakan misalkan yang jelas ini kan kadang-kadang malah orang sekarang malah oh, aku tuh ya, itu. Padahal kata Nabi ya. yang bisa meninggikan, mohon maaf menghapus dosa-dosa hamba Allah di antaranya salah salah satu kafarat di antaranya Pak Isbagul wudu fis sabarat menyempurnakan wudu kita maksudnya menyempurnakan dari mulai yang rukun dan syarat rukun iya. sunah-sunahnya fisabarat ketika lagi kedinginan subhanallah Betul. Itu yang betul-betul menjadi penggugur iya, iya. dosa-dosa. Ya, Karena ada juga di beberapa pesantren ya Ustaz ya, ya. yang uh, orang terjangkit narkoba, dia tuh Jawa. jam 3 ya dimandiin iya. sama kiainya. Udah, udah harga mati. Iya, subhanallah. Ya, <laughs> Baik. Ustaz terima kasih banyak ya. Ilmunya waktunya subhanallah. Mbak Tete Kirani ke Sukabumi. Ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami. Amin. Dan doakan Ustaz semua kita yang hadir di sini, pemirsa juga ya selalu sholat tahajud ya. Amin. Kayaknya kalau nggak sholat tahajud sedih pagi gitu ini masalah tahajud bablas ya wes bablas sampai pagi <laughs> iya deh ibu terima kasih banyak ya ibu ya silaturahim salam untuk keluarga hati-hati di jalan ini tete-tete dari Bandung ngegelis-gelis iya hati-hati di jalan salam untuk keluarga insya Allah kita ketemu lagi silaturahim lagi dan bisa di rumah. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus nantikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat setengah 4 pagi hanya di tujuan Seperti biasa sebelum berpisah, menuntut ilmu suatu kewajiban tapi, ke al tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Kirani Bistakru pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.